Jika setelah selesai wudhu gusi berdarah, apakah batal wudhunya? Tidak. Wudhu tak batal karena gusi berdarah. Kalau bisa diludahkan, diludahkan. Diludahkan. Kalau ada kapas, disumbatkan. Tusukkan pakai tusuk gigi. Makan sirih bagus untuk menghilangkan ulat-ulat gigi. Saya pergi ke kampung Talang Mama, gigi mereka tak ada dimakan ulat makan sirih. Sirih, ulat-ulat gigi pun takut nih. Hitam. Daun sirih dioles sebagai kapur, dipotongkan gambir, dikasih pinang muda. Bagus, sirih. Habis manis sepah ditelan. Hari ini telah banyak mujahidin yang menyerbu Suriah memerangi pemerintah Suriah dan ulama Saudi sering mengeluarkan seruan jihad. Mengapa tidak ada seruan menyerbu Israel? Mengapa Israel tak diserang? Mujahidin mana yang utama, jihad ke Israel atau Suriah? Berarti dia tak mengikuti berita. Saya di Mesir setiap hari unjuk rasa. Iftahal hudud, iftahal hudud. Buka perbatasan, buka perbatasan. Perbatasan Mesir dengan Palestina ada kota namanya Rafah. Saya sampai ke Rafah tahun 1999. Nampak saya kampung orang Palestina yang dijajah Israel. Macam pekan baru nih, dibulah menjadi dua. Satu diambil Palestina, dijajah Israel. Setiap Tiap hari orang Mesir minta, buka, kalian buka perbatasan kami akan surga. Jadi kalau ada mengatakan kenapa tak ada seruan? Ada, kenapa tak ada seru? Dari dulu diserukan. Antum kalau mau pergi ke Israel pergi dah. Kok pulang lah? Bagaimana pandangan Ustadz tentang Ustadz Adi Hidayat? Apa mazhab dia? Belajar agamanya di mana? Belajar S1 beliau di Libya. S2-nya di UIN uh, eh, Sunan Gunung Jati, Bandung. Tinggal orang Banten, tinggalnya di uh, Bekasi. Orangnya rendah hati. Terkenal masyhur di mana-mana, tapi mau dia nelpon saya, tapi tak saya angkat. tak, tak tahu saya itu nomor dia setelah setelah pergi ke Dumai baru cerita Pak Topik. Kata Pak Topik tadi Ustaz Edi Hidayat nelpon Ustaz berkali-kali. Kenapa tak Ustaz angkat? Tak tahu saya sih. Belum putih makrifat awal lagi. Beliau hafal dia. Macam-macam. Ada orang itu cepat ingat, cepat lupa. Ada lagi cepat ingat, lambat lupa. Yang paling-paling parah, lambat ingat, lambat lupa. Kalau Ustaz Adi Hidayat ni sekali ingat tak lupa-lupa. Ha, itu dia. Bisa dia ingat semua. Itu kelebihan lah diberikan Allah SWT. Bagus dijadikan referensi. Cuman jangan telan bulat-bulat. Kalau ada yang tak sesuai, tengok juga pendapat Buya Yahya. Komparasi. Sekarang enak sekali ngaji. Tengok pendapat Ustaz Adi Hidayat. Bandingkan dengan pendapat Buya Yahya. Tengok pendapat Ustaz Idrus Ramli. Tengok pula dari NU Galis Lurus ngaji. Kalau ulama mujtahid dia berijtihad berdasarkan ayat-ayat ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Mereka ahli mujtahid. Kita ndak pendapat ulama ini kita ambil ini ini ini ini. Nah, berijtihad. Cerdas kita lama-lama membandingkan pendapat-pendapat orang-orang alim insyaallah. Teman saya golongan sebelah memberikan komentar tentang hukum sampainya bacaan Quran untuk mayit. Saya jawab dengan buku 37, namun dia memberikan jawaban sebaliknya, yaitu dengan kitab Al-Um, halaman juz 1 248, tafsir Ibnu Kasir, An-Najm 4329, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, juz 5 229. Bagaimana menurut Ustaz? Kalah debat ngadu. Kalau baca mazhab syafi'i, maka baca kitab Imam Nawawi. Jangan potong-potong mazhab. Maka apa kata Imam Nawawi? Wa qala syafi'iyu. Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i meninggal 204. Muncul Imam Nawawi meninggal 676. Dari 204 ke 676 mazhab Syafi'i itu gemuk berkembang qala fulan wa qala fulan wa qala fulan fulan. Datang Imam Nawawi merevisinya dalam kitab Majmu' Syarah Muazzab. Maka kalau mau mendalaman, mau mendalami fikih Syafi'i cukup dengan pendapat Nawawi. Harus pahami mazhab dengan baik. Jangan mazhab comot-comot. Nah, baca fikih Syafi'i dari Majmu' Syarah Muazzab. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, dia sudah bandingkan muqaranah namanya, muqabalah, studi komparatif ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, kesimpulannya qala Syafi'i wa in wal ashab dan ulama mazhab Syafi'i. Bedakan antara Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Wa in khatimul Qur'ana. Kalau mereka sanggup memakatamkan sekur'an quran fahuwa hasanun Seelok-eloknya untuk menghadiahkan pahala itu sehotam Quran. Imam NT pun mengatakan sampai. NT selalu ikut Ibnu Taimiyah kan? Iya, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. NT selalu ikut murid Ibnu Taimiyah kan? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan Iya. Imam Ibnu Jauziyah mengatakan sampai. Begitu caranya. Dah, pergi lagi. Nanti kalau saya kalah, datang lagi. Mohon bantuan doanya Ustaz di akhir majelis agar saya lulus tes tempat kerja yang baru. InsyaAllah. Sehingga bisa bebas dari bank konvensional. Kita minta kepada Allah SWT. Setiap permohonan orang yang mau. Walladzina jahadu fina. Kalau kau bermujahadah melawan yang haram ini mencari jalan kami. Lanah diannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan. Cuma Allah ingin melihat tetesan air matamu di tengah malam. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim? Tak sulit. Yang katanya mandul sudah sekian tak bisa mudah. Inna ma'amru iza arada syaina yakula lahu fayakun. Ia hanya ingin melihat tetes mata Ibrahim tengah malam. Rabbi habli minas salihin. Itu yang diinginkan Allah. Saya punya orang tua. Beliau sering saya ingatkan untuk pakai jilbab. Padahal jilbab itu wajib. Namun beliau sering menunda-nunda sampai sekarang. Apakah saya sebagai orang anak berdosa? Tidak. Orang tuamu beruntung nggak kau dapat anak soleh. Betuah orang tuamu. Tapi jangan kau katakan kau tak betuah karena dapat orang tua tak soleh. Jangan. Engkau tak pernah minta dari rahim dia. Allah memilihkan rahim itu supaya engkau dapat pahala. Andai kau punya emak yang berjilbab, mungkin kau tak dapat pahala. Nanti setelah ini makmu berjilbab dapat kau pula lagi bini tak berjilbab. Dapat pahala lagi. InsyaAllah. Orang beriman itu indah semua hidupnya. In asobat husara Kalau datang yang baik-baik syakar. Dia bersyukur. Alhamdulillah. Kalau dapatnya tak baik, dia bersabar, dia berjihad. Semuanya dia dapat. Mana lebih banyak pahala syukur apa sabar? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kau dapat tambahan satu. Tapi orang yang sabar, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب kau sabar kau terus berusaha berbagai macam cara kau fotokopikan buku kenapa tak beli mungkin masih kuliah duit tak ada kau kopikan MP3 kau dengarkan kau belikan jilbab sampai akhirnya dia dapat hidayah ayah dia Allahu bika rajulan wahidan khairum min humurin ni'am Kau dapat hidayah satu orang gara-gara mulutmu. Kau lebih mulia, lebih hebat daripada orang yang memiliki seekor unta yang merah. Jihad, terus jihad. Pak Ustadz, kita pasti cuma masih mengerjakan amal. Apakah amal kita masih diterima? Kita pasti cuma masih mengerjakan amal. Apakah amal kita masih diterima? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita kita belajar, habis belajar kita beramal, berusaha ikhlas, belajar, beramal, belajar ikhlas. Kalau menunggu sempurna, makanya orang selalu nulis buku, buku ini penuh dengan kekurangan. Karena kalau menunggu kesempurnaan, tak akan pernah dicetak-cetak. Ini disimpan untuk doa nanti. Dalam menyambut bulan suci Ramadan kita wajib maaf memaafkan. Dalam adik beradik tak ada sama sekali komunikasi. Si adik bertugas di Cepron, sedangkan kakaknya hanya pegawai biasa. Bertahun-tahun tak jumpa penyebabnya e, pengaruh istrinya atau berselisih paham. Jadi dalam hal ini siapa yang harus minta maaf dulu? Dalam hal ini siapa yang salah? Antum tak usah cari salah karena kalau sudah cerita salah antum pasti mengatakan tak bersalah. Balik dari pengajian ini antum SMS saja ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kenapa tak kau telepon aku? Pulsa habis. Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai sholat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin ucapan. Au fi'lin perbuatan. Au takririn. Tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya, apa doa yang paling makbul ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yaufil lail. Doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah. Selesai sholat fardu. Kenapa dibeda bedanya? Qawli, fi'li, Takrir. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Kauli. Nanti orang sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kasira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri. Sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kasira. Bismillah bukatahu asila. Selesai sholat Nabi tanya. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak. Kata sahabat, Abu Abu sama," terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar roh sejak aku mendengar doa itu. Takriri. jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam mesin teller. Jika menghajikan orang tua kita dengan cara menyuruh mengupah orang lain, sementara kita sendiri belum haji, tentu haji orang tua kita tersebut dapat sertifikat. Apakah sah? Jangan serahkan duit kepada orang yang kita tak tahu asal usul panjang pendek ujung pangkal. Jelas dia tetangga kita di Pekanbaru, sedang kuliah di Mesir, di Kairo, di Suriah, di Maroko, orang dari kita. Ah, kasihlah duit. Tapi kalau tidak, jangan kasih duit untuk badal haji. Saya ulang sekali lagi, jangan kasih duit untuk badal haji kepada orang yang kita tak yakin, tak percaya. Mafia badal. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pak Ustadz bagaimana puasa yang belum diganti dari awal dapat maaf cakap haid hingga sekarang? Gantilah. Maaf cakap usia waktu haid 10 tahun. Sekarang umur berapa? Kalau sembaya sama saya 40 tahun. Walaupun saya kelihatan seperti 25. Kalau umur 40 berarti tinggal puasa selama 30 tahun. Satu tahun 30 hari, tiga kali 3 9, berarti ratus hari. sembilan tahun lunas. sembilan ratus tahun lunas. Dengan syarat Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau masih gadis, mau menikah, bilang sama suami. Bang, ada yang kau mesti ikhlas menerima aku. Apa? Hutang puasa aku banyak. Aku mesti ganti Senin Kamis. Kata suaminya, aku malah puasa Daud lagi adinda. Kalau Senin Kamis, ya 8 hari, ya, aku 16 hari semula. Baguslah kalau gitu kita puasa aja tiap hari. Cepat kita kaya gitu. Qadha. Kalau saya kodok Pak Ustaz baru setahun, setelah itu saya mati, gimana? Allah mengampunkan dosamu karena kau sudah berniat baik. Innamal a'malu binniyat. Di mana lembaga tahsin di Pekanbaru Ustaz dengan Ustaz Hardi daftar di Tafakuh, di An-Nur Subuh Ustadz Hardi berijazah bersanad baca perbaiki tahsin. Sesuai nomor antrian. Ustadz Hardi LC, Tamat Mesir. Malam bulan Ramadan habis hubungan suami istri ketiduran. Pas terbangun imsak. Tinggal 10 menit. Mana yang sebaiknya didahulukan? mandi junub atau makan, berwudu langsung makan. Karena kalau mandi tak bisa makan. Tapi kalau dia dalam keadaan junub masuk waktu subuh puasanya sah. Hadis Sahih Bukhari. Ada dibuat Imam Bukhari satu bab tentang orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub puasanya sah. Dalam keadaan junub masuk waktu subuh maka puasanya sah. Yang tak boleh itu masuk subuhnya suci, habis subuh baru junub. Nah, itu yang Bagi yang belum menikah penting karena dia nanti akan jadi suami, akan jadi orang tua. Apa hukum koperasi Ustaz? Riba. Padahal tak pernah meminjam. Sama, memasukkan duit, dia tak pernah minjam. Ini ku bayar. Tapi ketika bagi hasil tahunan, SHU, eh, eh, pembagian hasil dia dapat terus. Tak banyak Pak Ustaz, tak banyak dosa juga. Lalu duit saya ini masa saya simpan terus di rumah? Investasikan modal mudharabah bagi hasil. Hadiri tablik akbar dan pawai akbar umat Islam Riau menyambut Ramadan bersama umara ulama dan umat. Kamis subuh solat di An-Nur ramai-ramai datang kita semua Kamis ini. solat subuh berjamaah di An-Nur dihadiri oleh alim ulama macam-macam, BKMR, Gerakan Masyarakat Menuntut Keadilan, MUI Riau, oh, materi Dr. Mustafa Umar, didampingi Abdul Somad. datang Insyaallah Apa yang dimaksud dengan haba bukan habaib pakai b haba habaib. Kalau satu habib saya sayang betul sama antum, maka saya panggil antum, ya habibi. Kalau kita sayang sama orang, ya habibi. Maka dipanggillah dia orang yang aku kasihi, Habib Rizik. Sayang sama dia, Habib Rizik. Panggilan untuk cucu cicit keturunan Nabi SAW. Habib. Habib yang di sekarang di Mesir, Habib jonggot panjang, pakai sorban, pakai jubah, tulis di internet Habib uh, Ali Al-Jifri. Habib Ali Al-Jifri, masih muda, umur 45-an tahun. Habib. Jamaknya habaib. Kalau saya ceramah di Jakarta, yang saya hormati para alim ulama, para habaib. Di tempat kita ada Habib, Habib Muhammad, Habib Taufik, Imam FPI, Habib Taufik. Habib. Tapi tidak semua yang mancung tuh Habib. Ada juga keturunan Bengali. Maka kalau ada ngaku-ngaku Habib, tengok namanya syahadah. Ijazah dari Nakobah Alawin di Jakarta. Ada Nakobah Alawin untuk menjaga nasab para Habib. Supaya jangan semua orang, ternyata banyak preman-preman ngaku Habib. Begitu ditengok, mana syahadah Nakobah Alawin? Hilang kata dia. Modal hidung mancung aja. Gak bisa. Sayang aku Habib gak bisa. Pesek begini Habib. Apakah boleh mandi wajib setelah makan sahur atau setelah masuk waktu imsak? Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maaf maaf cakap ini masalah fikih selesai berhubungan kata Aisyah dua mandi kadang-kadang berwudu tapi yang paling sering mandi dalam ada kalanya dia berwudu Habis berhubungan, dia berwuduk. Wuduknya macam wuduk sholat. Dia cuci wuduk, habis itu dia makan. Nah, ini tentang masalah eh, masuk waktu dalam keadaan junub. Wow, oh, puasanya sah. Tapi yang paling bagus tentu mandi. Bagaimana cara memberitahu nasihat orang lain khususnya orang tua yang tak mau berpuasa pada bulan Ramadan? Masih ada manusia macam ini. Mestinya dia yang menasihati anaknya. Kalau ada anak yang prihatin pada orang tua tak mau puasa, jangan kita ceramahi orang tua. Orang tua itu tak pernah melihat kita ini besar dan dewasa. Dia selalu melihat kita adalah anak-anak kecil yang selalu digendong. Maka kalau kita dia nengok kita, kita ajak dia, kita kumpul ayah sini, papa sini, mama sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Dia nengok ente lucu. Dia bukan takut. Lucu nanti, udah pada ceramah nanti sekarang. Oleh sebab itu maka cari orang lain yang lidahnya bisa antum pinjam. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Pasti ada orang yang masuk cakapnya ke dia. Nah, itulah ngomong ke dia. Pak Cik, ya, Pak Cik kan bisa ngomong sama ayah saya. Ya. Tolong suruh ayah saya itu puasa. Nampaknya dia dah tak sampai dua Jumat lagi gul nampaknya. Bolehkah kita membantah kepada orang tua kita karena disebabkan dia meninggikan mahar pada calon saya, di mana calon saya belum tentu mampu. Apa yang harus saya lakukan? Panggillah nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang bercerita masalah mahar. Kalau antum dekat rumah, dekat masjid, ayah selalu rajin pengajian. Setiap pengajian di situ bisikkan, tolong turunkan harga mahar. Dr. Mustafa Umar ceramah. Malam ini kita pengajian tafsir ayat tentang mahar. Besok Ustaz Somad. Malam ini kajian hadis tentang hadis-hadis mahar. Besok Ustaz Samsudin Muir. Pikih kita malam ini pikih mahar. Ih, kok mahar semua? Nampaknya Allah tahu aku sudah meninggikan mahar. Dia tak tahu anaknya sudah mengkompak sama pengurus masjid. Jangan lupa hati orang tuamu itu ada dalam genggaman kuasa Allah. Salat kau di tengah malam. Ya Allah, lembutkan hati ayahku ya Allah. Dan calon suami pula kau pun berdoa. Lembutkan calon hati calon mertuaku ni ya Allah. Lembutkan ya Allah. Lembutkan ya Allah. Kalau tak juga lembut matikanlah dia ya Allah. Ay, eh, Jangan. Apa yang dimaksud dengan kibah? Bukan kibah, ribah. Diambil dari kata ghaba. raba ghaib artinya tak nampak. Ribah aku sebut aib engkau ketika kau tak ada. Namanya ribah. Zikruka akhaka bima yakrahuh. Kau sebut aibnya ketika dia tak ada di depanmu. Kalau engkau punya kawan suka menyebut aib orang lain di depanmu, hati-hatilah ketika kau tak ada aibmu yang akan disebutkannya ke orang lain. Itu sudah hukum kepastian. Apa hukumnya ribah dalam bulan puasa? Tak ada pahala puasanya. Macam orang menabung di bank senturi, kosong belum. Rubba sa'imin betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami ilal ju', tak ada pahala apa-apa kecuali lapar saja. Mau kabarnya anak si anu sudah nikah, hamil tiga bulan tapi tak ada suami. Shhh. Jangan ribah. Tak ada pahala puasa kita. Nanti habis maghrib kita lanjut. Apa beda ghibah dengan fitnah? Fitnah tuduhan tanpa bukti. Syanu tubuh zina tengok hamil, tak ada bukti. Wallazina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh perempuan berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tak mampu mendatangkan empat saksi, Fajliduhum samani jaldah. Cambuklah dia 80 kali cambuk. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya mau beli rumah tapi pakai uang paman saya secara lunas. Kemudian saya menyicil kepada paman saya. Apakah itu termasuk riba? Kalau tak ada bunga, tak riba. Kalau berbunga, riba. Bagaimana kalau paman saya memakai uang pinjaman dari bank? Masalah dia minjam dari mana, itu urusan dia, bukan urusan antum. Yang penting antum pakai duit dia, antum bayar. Kalau tak ada bunga, tak riba. Kalau berbunga, riba haram. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ziarah ke kuburan ketika masuki bulan Ramadan? Dijawab oleh Syekh Atiyah Sokar. itu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan ziarah. Ziarah sebelum Ramadan boleh, ziarah sedang Ramadan boleh, ziarah setelah Ramadan boleh, tak ada larangan. Bebas. Yang tak boleh itu, ayo kita ziarah Ramadan yuk. Kenapa? Kakek kita sedang duduk nunggu kita datang. Itu tak betul. Kenapa banyak orang ziarah sebelum Ramadan? Kebetulan hatinya luluh saat Ramadan. Kebetulan ingat dia Ramadan. Tak ada apa-apa. Bagaimana adab menyambut bulan suci Ramadan? Pertama, taubat nasuha. Yang kedua, sambung silaturahim. Yang ketiga, pahami pikir puasa. Yang keempat, siapkan duit untuk sodako bantu fakir miskin buka bersama segala macam. Yang kelima, siapkan fisik untuk beribadah, banyak tahajud malam. Saya sudah buat daftarnya. Satu halaman, belum di print. Nanti dicontreng sendiri. Kolom satu, solat, solat, sunat, qobliyah, ba'diyah, duha, awabin, tahajud, witir, tasbih, Baca Quran, one day one juice Surat-surat pilihan, tadarus Al-Quran. Sodakoh, sodakoh umum, bagi buka bersama, belikan kolak untuk anak yatim, ikan pakir miskin, segala macam. Zikir, solawat 100, tasbih 100, istighfar 100, tahlil 100. Nanti begitu sudah selesai contreng sendiri. Setelah dicontreng simpan, jangan setelah conteng dipotong. Alhamdulillah sudah hari ini. Ah, bagi yang suka tolong like and share. Bagaimana membersihkan harta yang terlanjur minjam dari bank konvensional? Jual semua. Jual semua, ambil yang modal yang halal, yang bunga-bunga yang haram-haram itu serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Kalau barangnya tak dijual, ditebus saja dibayar, bisa. Tapi yang haram-haram itu diserahkan uang haramnya itu ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Bangun MDA, bangun masjid, sekolah anak yatim. Tapi niatnya bukan niat sodako, Niatnya adalah mengembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz minta referensi kitab Tauhid. Dan kitab kitab Tauhid mengenal Allah melalui sifat 20. Dr. Mustafa Umar. Mengenal Allah melalui sifat 20. Dr. Mustafa Umar. Kitab sifat sholat Nabi, apa yang bagus Pak Ustadz? Sahih sifat sholat Nabi. Ada sahihnya. Sahih sifat sholat Nabi. Nama penulisnya Syekh Hasan As-Sakab. Syekh Hasan As-Sakab dari Yordania. Sudah terjemah bahasa Indonesia. Setelah selesai sholat tarawih, lengkap witirnya, apa boleh sholat witir lagi setelah tahajud? Habis witir balik ke rumah tidur bangun malam tahajud saja. Witir lagi tak boleh. La witrani tak boleh dua kali witir dalam semalam. La witrani latin tak boleh dua kali witir dalam semalam. Katanya tak berhak jadi wali nikah kalau ayahnya tak pernah sholat. Apa dalilnya Pak Ustaz? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dua saksi yang adil. Wali saksi yang adil. Adil artinya solat. Orang yang tak solat fasik, maka nikahnya tak sah. Itu dalilnya. Maka carilah mertua yang solat. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Insyaallah bang, datanglah. Ayah kau solat apa tidak? Ayahku solat. Lima waktu, Jumat aja. Mana yang betul khotib Jumat mengangkat tangan ketika khutbah atau mengangkat jari telunjuk sambil berdoa? Dua-dua dilakukan Nabi. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin. Allahumma ansur Islam al-muslimin. Pernah dilakukan Nabi. Yang mengangkat tangan pernah juga ketika masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, ala katil amwal. Hai Muhammad, ini binatang-binatang kami sudah mati karena hujan tak turun. Nabi angkat tangannya. Arisna, arisna, arisna. Tapi kata yang tak setuju dengan ini, ini kan minta hujan. Kalau tak minta hujan, kata Syekh Hasan Asakop umum, mau hujan tak hujan, pokoknya angkat tangan. Yang mengangkat tangan ada dalilnya, yang menunjuk ada dalilnya. Yang masalah, yang tak sembahyang Jumat. Yang tidur waktu khotib sedang menunjuk. Begitu dia balik tanya, khotib kau tadi nunjuk apa ngangkat? tak tak tahu, tahan. Istri saya sudah melahirkan berapa hari? Apakah boleh dikodok puasanya dan diganti pada hari yang lain tak membayar fidyah atau mengkodok? Sudah terjawab tadi. Kalau pakai Hanafi kodok saja. Kalau pakai Syafi'i tengok karena dirinya kodok. Kalau karena anaknya maka kodok plus fidyah. Ketika azan zuhur saya masuk masjid. Selesai azan apakah saya solat tahiyatul masjid atau solat sunat zuhur? Tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid kau beli zuhur. Karena rata-rata pekan baru dari azan ke ikomat tuh 5 menit, 10 menit sampai 15 menit. Masih sempat engkau sholat dua kali. Tahiyatul masjid dua rakaat, qobliyah dua rakaat, tambah qobliyah dua rakaat. enam rakaat cukup. Saya masbuk sholat asar ketika imam sedang rakaat ketiga. Pada akhir sholat apakah posisi kaki saya tawarruk atau iftirash? Pendapat pertama iftirash Imam duduk tawaruk, engkau iftiras di belakang. Imam duduk tasahud akhir, engkau duduk tasahud awal. Tapi kalau engkau duduk ikut tasahud akhir, pendapat kedua. Ada dalam buku 99 tanya jawab salat. Orang tua saya tak sanggup puasa Ramadan karena umur sudah tua. Berapa ukuran bayar fidyah? Sudah terjawab. Sekilo setengah tambah sayur mayur lauk pauk. Dirupiahkan Pak Ustadz, hitunglah sendiri. Saya tak tahu standar harga sayur bukan baru. Nanti saya pakai harga pasar pagi Arengka, rupanya lain sama pasar kulit. Ketika bunyi sirine, apakah masih boleh makan sahur? Boleh. Habis baterai. Tuh bangun. Eh, gimana nih mah? Kita bangun 10 menit lagi azan. Langsunglah ambil ikan, ayam goreng, sambal belacan, nasi, blender. Nama itu Somakodin Anadai. Tak sempat ngunyah lagi. Kunyah, apalagi kunyahnya 33. Habislah. Tuh, boleh. Kapan baru berhenti makan? Azan. Ustadz berhentinya kapan? Saya berhenti waktu imsak. Begitu berhenti gosok gigi supaya hilang was-was. Dalil imsak mana? Hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik, kau pernah makan sama Nabi? Yalah, aku 10 tahun semua sama Nabi, kata Anas. Nabi itu berhenti makannya kapan? Kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh, sekarang di agak-agak 10 menit. Itu dari imsak. Saya menjual tanah 350 juta. Apakah wajib saya mengeluarkan zakatnya? Berapa ukuran zakatnya? 100 juta, 2 juta setengah. 3 juta, 7 juta setengah. 50 juta, 1 juta 250 ribu. Nah, maka 7 juta setengah tambah kalau begitu 8 juta 800 Eh, tiga tujuh juta setengah, delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu. Bayarkan. Kapan dibayarkan? Setelah setahun duit ini dipegang di tangan. Ingat kemarin kapan dapat duit ini? Satu Syakban Pak ustad Satu Syakban tahun ini ya. Satu Syakban tahun depan. Baru. Selama setahun. Kalau dikeluarkan sekarang, bagus. Namanya takjil zakah qabla awaniha. Mengeluarkan zakat sebelum limitnya. Tapi dia baru kena wajib setelah setahun di tangan, baru dikeluarkan. Yang punya duit 100 juta, maka keluarkan zakatnya 2 juta setengah. Saya bukan nakut-nakuti. Ini masalah duitnya kita tak bisa nengok muka orang. Ada muka jelek, duit banyak. Ada ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Nah, saya husnuzan Bapak Ibu semuanya ada 100 juta. Amin. Yang tak kuat aminnya berarti tidak ada. Maka keluarkanlah 2 juta setengah saya tinggal di asrama mahasiswa rutin ba'da subuh maghrib buat pengajian taklim. Mantap. Membaca kitab Fadilah Amal karya Syekh Maulana Zakaria. Hebat. Zakaria Kandahlawi. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi. Ahli hadis dari India. Sudah atam dibaca Pak Ustaz. Apalagi kitab yang sedap dibaca selama bulan Ramadan. Riyadus Salihin Imam Nawawi. Arba'in dulu, arba'in kecil. Habis arba'in, riyadus salihin. Habis riyadus salihin, bulughul maram. Nanti. Sambil diamalkan. Yang baca-baca. Soalnya semua kitab itu sudah saya baca. Ngamalkan nanti udah agak tua sekali. Tidur setelah subuh. Maaf cakap mimpi basah. Apakah puasanya batal? Tak batal. Karena bukan kehendak dia. Tapi kalau dia mengayal-ngayal, batal. Bukan kehendak dia. Itu bukan ikhtiar kita. Apa salafi itu Pak Ustaz? Baca buku 37 masalah populer masalah yang ke-36. Masalah 36 salafi, masalah ke-37 Syiah. Apa sama seperti NU atau Muhammadiyah? Mohon penjelasannya. NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh Mbah Hasim Ash'ari pada tahun 1926. Muhammadiyah adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Jadi bilang dakwah dan di pendidikan dan dakwah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sedangkan Salafi bukan lembaga sosial, dia tidak ada ormas. Dia tak ada ormasnya, tak ada ketuanya, tak ada ADART-nya. Dia pemahaman. Ustaz, ana mau tanya, kenapa ana sulit sekali menangis ketika muhasabah diri? Padahal dosa ana banyak. Untuk menangis dosa-dosa yang dahulu aku itu susah betul. Hati itu masih keras. Orang yang susah menangis hatinya keras. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Berusahalah menangis. Nanti malam iktikaf di bulan Ramadan Ustadz Mustafa Umar membimbing antum hadir. Biasanya kalau banyak orang kita mudah nangis. Tengok kanan nangis, kiri nangis, muka nangis, belakang nangis. Masa aku tak nangis? Ustadz pernah bilang kalau masjid hanya tiga tempat, sholat, mengaji, berzikir. Apa hukumnya mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di masjid? Boleh. Buka bersama, tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sore ditarik-tarik orang kita. Haji, haji, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tapi dengan syarat jangan sampai tumpah kuah gulai. Alas pakai plastik panjang, alas buka bersama. Tumpah sambal belacan pas di tempat sujud. Nanti malam imam lama dia sujud. Allahu Akbar. Batal sholatnya. Gara-gara itu. Apa betul kalau tak sholat tak sah mengawinkan anak atau ijab kabul? Sudah tadi terjawab. Ini nampaknya banyak anak gadis yang ayahnya tak sembayang. Wahai para ayah yang tak sembayang, sembayanglah kalian. Anak gadis kalian nanti tak sah nikahnya. Amalan apa yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini Pak Ustaz? Yang pertama, imsak. Tahan leher, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan akal, tahan kaki, tahan tangan, tahan lidah, tahan imsak. Yang kedua, perbanyak solat-solat sunat. Qabliyah, Ba'diyah, Witir, Tahajud, Tasbih, solat sunat taubat, solat sunat. Yang ketiga, khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan, sitina khatamah. 60 kali khatam. Yang keempat, perbanyak sodakoh, sodakoh, sodakoh. Kasih pembukaan orang puasa. Antar ke masjid, antar ke surau, antar ke musola. Antar makanan jam 6 sore. Jangan antar jam 1 malam. Pergi antar ke masjid, daripada basi. Yang kelima, perbanyak doa-doa. Jangan putus doa-doa di malam Ramadan. Lima, aman. Jika saya masbuk pada saat rakaat terakhir, apakah saya harus mengikuti imam dengan duduk kalau engkau duduk tawarruk, maka kau pakai pendapat kedua. Iftiros pendapat pertama. Saya pakai pendapat pertama, iftiros. Saya punya niat sedekah di musola masjid di kampung. Sementara itu orang tua saya di kampung kurang mampu dan punya hutang di musola. Se Sebaiknya bagaimana sikap saya Pak Tetap bersedekah atau bayarkan hutang orang tua saya? Kalau nazar tak bisa digeser. Aku bernazar kalau anakku lulus ini aku akan bernazar beli 10 sak semen ke masjid di kampung. Tunaikan, tak bisa geser. Tapi kalau hanya sekedar kemauan saja, bantu orang tua. Orang tua lebih dulu dilayak dibantu. Anta wa malu kali abik. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Hartamu itu punya bapakmu. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Bolehkah niat puasa di awal Ramadan untuk satu bulan sekaligus? Mazhab Maliki. Malam pertama nanti, Kamis, Jumat, malam Sabtu niat. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Aku niat puasa Ramadan komplit paket 4 giga. Mazhab Maliki. Tapi saya tak pakai itu. Walaupun saya di kampung Mazhab Maliki selama 2 tahun, saya tetap berniat tiap malam. Tapi kalau ada yang melaksanakan sebulan, paket. Karena kata dalilnya mana? Ayat Quran syahrul Ramadan. Sepukat, sepaket satu. Bolehkah menikahkan anak di masjid? Ij'aluha fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Buatlah akad nikah itu di masjid dan pukulkan duf. Bismillah tawassalna billah la la la la la. Pukulkan duf. Buat akadnya di masjid. Tapi kalau buat akad di masjid, jagalah kemuliaan masjid. Jangan kalian bawa mempelai pakai baju sempit ke masjid, rok tebelah panjang. Berdosa, bukan pahala kalian dapat, dosa. Oh campur aduk, waduk beraduk laki-laki perempuan. Nah. Ada ulama yang mengatakan tak boleh. Mohon penjelasan. Hadis Nabi. A'linu hazan nikah. Jangan kau diam-diam kalau nikah. Buat nikah ini istihar biar tahu orang banyak. Jangan disangka kau berzina jalan-jalan sama anak gadis orang. Siapa tuh ngaji rajin bawa anak gadis? Bini dia tuh Pak Ustaz. Kenapa saya tak diundangnya? Umumkan orang banyak. Ija'aluha hafil masajid, buat di masjid. Fadribu alaihi fil pukul kendang biar orang tahu. Ada apa tuh pukul-pukul kendang? Ada yang nikah. Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid. Jadi Ustaz sering saya di Nah, dapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mena, e, mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustadz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat gak ada respon. Sekarang di kamar saya ada dua jam orang tertinggal. Misalnya saya memakai gimana hukumnya Pak Ustadz? Ini namanya lukotoh Luqatah barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya, setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam solat tak membaca Bismillah, dalam baca Al-Fatihah apa solatnya sah? Tentang baca basmalah dalam Fatihah hukumnya tiga. Mazhab Syafi'i pakai Bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Ambali الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم itu Hanafi sama Hambali kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali Allahu Akbar لله رب العالمين itu Maliki tak ada yang salah yang jadi salah di mana ketika masjid itu bermazhab Syafi'i ente masuk petantang petenteng pak pakai bismillah di situ letak kesalahannya makanya ketika Syekh Abdurrahman Sudes Imam Masjidil Haram ke Istiqlal dia pakai bismillah terkejut-kejut orang Jakarta pakai bismillah dia dia tahu doktor Abdurrahman Sudes dari Umul Qura sebutkan jelaskan ciri-ciri khawarij Apakah membid'ahkan amaliah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? yang memancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan salafi. Nanti setelah saya khawarijkan salafi, direkam, diupload, oh, habis itu habislah saya diserang salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah pelai-pelai. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadis. Hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya, ketiaknya, Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga. Dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah hajar aswad. Aslinya putih. Tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, tempel, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu hajar aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat. Itulah hajar aswad. Ditempelkan ke dalam batu. Baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari busi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu itu batu biasa. Ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam ya hajar aswad. Jangan. Marah ya. Umur saya 24 tahun, sekarang saya sudah kerja di perusahaan A. Saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana itu? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak ini tak ada masalah pikir. Ini masalah perasaan. saya hanya bisa menjawab masalah-masalah pikir. Adapun masalah perasaan, masalah Saya yang bisa saya jawab tuh halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat Ada Adapun masalah ini baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini, ini kerja kau balik. Tolonglah kau pahami keadaan sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah. Main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujung. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan, gelap buka? Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi menahan diri anil mahzurati dari semua yang membatalkan puasa min tulu'il fajri dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh ila ghurubis syamsi tenggelam matahari syafaq ahmar azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahaballahu wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Baru dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. belum minum tuh. Apakah boleh kita makan setelah selesai setelah Isya masuk. Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minumkah, makan buahkah, jangan makan es karena usus tuh kering, kenal pot yang kering panas disiramkan air es mengelupas cat Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir korma kering bukan korma yang basah, korma kering pecah-pecah buang bijinya masukkan ke dalam siram pakai air panas agak-agak dua jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia nah, diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya. Maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali, Mazhab Hambali mengatakan tak batal karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidahnya ada perasa. ini teteskan. Maka tak batal. Karena tak masuk. Habis, habis dirasanya gini. Habis itu di lidahnya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab hambali. Tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang, tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu ustaz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah saya tak nyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik ah, mencicip aja dari pagi. Cicip, cicip, cicip, cicip. Ustadz gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS. Kuliah tak SKS. Setahun dipakai 14 mata kuliah. Dua juz Al-Quran. Tidak pakai SKS. Tahun satu, tahun dua, tahun tiga, tahun empat. 14, 14, 14, 14. Dua juz, dua juz, dua juz, dua juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu. Satu halaman, satu halaman. Sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid, qobliyah subuh baru diulang waktu baca. Tahiyatul masjid itu dibaca. Maka lama sholatnya karena mengulang. Setengah, satu rakaat, setengah diulang. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qabliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di, tiang-tiang syekh nunggu ngapal, tapi mau mengapal? Ngantri nah. panjang. Nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar sampai asar sampai maghrib menyetorkan hafalan setengah juz. Satu hari, dua hari. Jadi dua puluh hari hafal satu juz. puluh hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja. Bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang saya terapkan sistem itu, tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya robo pikir, saya gimana supaya anak Saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek pak, silakan. Oh, kok lain soalnya? Tapi tahu dia. Saya masih muda Ustadz, ya kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwat. Alhamdulillah, Tempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya nggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak saya mau minang anak bapak Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar bang. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustadz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustadz Hardi LC. Datang ke Tapaku. Banyak kajian. Jamnya ada. Datang ke kantor Tapaku, depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ, gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke yang kirinya tafakuh. Dr. Mustafa Omar tanya, ada Ustadz Hardi? Nah, ya, daftar tahsin dengan ya, Ustadz Hardi. Ustadz Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sa'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sa'ban pernah Nabi sebulan. Karena Rasulullah SAW ya sumu syaban kullah. Kata ulama mana kullahu pernah dia sebulan, tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan syah, Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustaz gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan, langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang, setan lari tunggang langgang. Wa alaiha duratun sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung, langsung bangkit. Jangan antum santai nanti aja lah. Menunggu komat, oh enggak. Langsung berangkat, langsung ke musik. Intizaru sholah ba'da sholah. Menunggu sholah. paksa paksa kan Sampai dia mendarah daging. Sehingga kalau tak sholat meleleh air mata antum. Itu baru terasa manisnya sholat jamaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potong panting tapi hasilnya selalu kurang. Malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa kata Nabi pada orang yang diri utang, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min alhammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Berusaha kalau engkau belum diberi Allah husnuzon pada Allah, tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf, tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak, tak sulit bagi Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustadz kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Sambil naik kendaraan tuh kalian berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tent, tent, subhanallah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berzikir waktu tegak, waktu audan, waktu berjalan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Karena mau cepat, takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah. Ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterusterangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Ini starata saiban, ini starata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Imam Sayyid Sabik dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah. Nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabik, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Ini syarata bikran fapanat saiban falahul fashu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasah membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton-nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah, insya Allah bang masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasah. Nah, ini hati-hati. Kalau antum cerita, tapi bahaya juga. Ini kau cerita dia tak, tak, tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain, alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun 28. Kau setelah dokter baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustadz. Bapaknya orang apa? orang uh, Kabupaten Kampar, ajak Ustaz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa, ajak Ustaz Jamhur. Jumpa sama Ustaz Jamhur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pripun kabari Api. Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau, itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Ini orangnya baik pak, baik orangnya, sopan. Oh, jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40. Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka Maulid wulidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak oh, Yazid sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan. Semuanya, lima orang aja, Pak. Iko ada nasi bungkui kok. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal, adik. Syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula ini diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa nih. Saya punya teman, suka sekali berjudi. Sudah berkali-kali saya nasihat tidak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi tangkap. Banyak jamaah kita polisi. Nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi. Saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Dia tangkok. Dia. Yang narkoba-narkoba. Tangkap. Ada cerita. Kertas terakhir. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah. Tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustadz Mustafa Umar, ada pengajian Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadan alaihi musayatin sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah di komitmen sholat berjamaah tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah istahwadat alaihim syayatin nah, jadi perhatikan baik-baik Pak Ustadz memang di situ tak ramai tapi pasukan inti adalah oke ini tak masalah atau pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi ke sana. Azan subuh sudah siap di masjid musola. Kita sholat sunat fajar di rumah. Siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu? Sholat sunat di rumah, rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Terakhir, apa boleh sholat tarawih di masjid jauh dari rumah kita, sedangkan masjid musola ada dekat?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 Saudara kami yang sedang ujian pekerjaan, ujian masuk perguruan tinggi, luluskan ya Allah. Wala aziban illa zawajta yang akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. wala maridan illa syafaitah yang kau uji dengan penyakit sembuhkan sehat dari penyakitnya ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah Allah khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina su'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai Qawla la ilaha illallah Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1438 Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.